melanjutkan Pembahasan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di mana kita masih dalam bab al-muraqabah dan kita akan membaca hadis yang ke-6 pada kesempatan kali ini. ويقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum Ada tiga orang dari Bani Israel Tiga orang dari Bani Israel abras yang terkena penyakit belang atau kusta wa akra dan seorang yang hilang rambutnya wa a'ma dan seorang yang buta aradallahu ayyabtaliyahum yang mana Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji tiga hamba ini dari kaum Bani Israel. Faba'atha ilaihi malakan. Maka Allah mengutus kepada mereka malaikat. Ini malaikat datang dalam wujud manusia tentunya datang dalam wujud manusia. Fa'atal abrasa datanglah si malaikat kepada al-abras si belang yang terkena penyakit kusta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka malaikat bertanya kepada si abras ayyu syai'in ahabbu ilaik apa yang paling engkau sukai yang engkau inginkan sekarang ini apa keinginanmu qala launun hasanun wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu yang sangat aku dambakan sekarang ini adalah kulit yang bagus dan warna yang indah warna ini warna kulit dan kulitnya kulit yang bagus dan warnanya bagus barakallahu fikum karena kulit juga demikian ada yang warna hitam ada yang sawo matang ada yang putih iya barakallahu fikum maka dia meminta kulit yang bagus kulitnya dan warnanya juga bagus dan hilang dariku sesuatu yang manusia jijik darinya merasa jijik dari hal tersebut yaitu penyakit al yang menimpa dia. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Lalu malaikat mengusapnya, mengusap kulitnya dan hilang darinya sesuatu yang manusia merasa jijik darinya wa utiya launan hasanan dan dia diberikan warna kulit yang indah yang bagus qala fa'yul mali ahabbu ilaik lalu bertanya lagi malaikat <clears throat> harta apa yang paling engkau sukai qala maka dia menjawab al ibil au qala al baqar syakur rawi onta atau sapi di sini rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah gurunya ketika menyampaikan hadis ini dengan lafaz ibil atau bakar. Namun zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah al-ibil karena dia menjawab atas disebutkan setelahnya fa'utiyana qatan usyara maka malaikat itu memberikan kepada dia naqatan usyara atau dia diberikan naqatah naqatan usyara dia si abros ini diberikan onta yang lagi bunting onta yang hamil yang bunting yang siap melahirkan sehingga dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya keinginan keinginan si abros adalah ibil bukan bakar iya Faqala barakallahu laka fiha. Maka malaikat menyatakan semoga Allah memberkahi apa yang diberikan kepadamu ini. Fa'atal aqra'a faqala. Kemudian yang berikutnya datang kepada si akra, si botak yang hilang rambutnya. Ayu syai'in ahabu ilaik. Apa yang paling engkau senangi sekarang ini, yang kau inginkan qala syahrun hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nasu rambut yang indah sehingga hilang dariku sesuatu yang manusia jijik darinya wa masahahu wa dhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana kemudian malaikat mengusapnya dan hilang darinya hal yang menjijikan tadi dan dia diberikan rambut yang indah Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-baqar, fa utiya baqaratan hamilan. Lalu diberi ya sapi yang sedang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Kembali malaikat mendoakan dengan doa barakah. Fa'atal amma, lalu datanglah malaikat pada orang yang ketiga yaitu si buta faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik Qala ayyaruddallahu ila basari faubsira Yang aku inginkan adalah Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Perhatikan, di sini ada sebuah faidah dari jawaban tiga orang ini kita bisa memetik sebuah faidah bahwa orang yang ketiga ini si Ahmad adalah seorang yang Barakallahu fikum bersyukur kepada Allah dan merasa zuhud. Seorang yang zuhud, qanaah, menerima apa adanya dan bersyukur kepada Allah, tidak berlebihan. Berbeda dengan dua temannya sebelumnya, al-abras wal aqra. Ketika ditanya apa jawabannya? Yang pertama menyatakan launan hasanan, wajil dan hasan, suatu yang masya Allah. Ya, kulit yang bagus, yang mulus dan warnanya juga demikian, warna kulit yang indah. Artinya permintaannya masya Allah. Yang kedua juga demikian, Syahrul hasan. Tidak menyatakan aku menginginkan rambut, ada rambut lah tapi rambut yang bagus. Artinya keinginannya terkait dengan dunia itu tinggi. Berbeda dengan yang ketiga si akma, Cukup dia menyatakan, aku ingin, ya ini pandangan, dikembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Dia tidak menyatakan, aku ingin pandanganku ada sehingga aku bisa bersenang-senang ya, dengan melihat ini dan itu. Tidak. Demikian jawaban seorang yang syukur kepada Allah, sadar akan nikmat-nikmat Allah dan zuhud terhadap dunia Kemudian qala famasahahu faradallahu ilaihi basarahu. Malaikat pun mengusapnya dan Allah mengembalikan pandangannya. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik? Fa ayul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kamu inginkan yang paling kamu senangi? Qala al ghanam. Dia menjawab ghanam. Ini juga jawaban ini juga menunjukkan dia seorang yang qanaah, zuhud dan syukur atas nikmat Allah. Tidak meminta sesuatu yang lebih. Kambing jika dibandingkan dengan sapi dan onta, mana yang lebih tinggi nilainya yang lebih berharga? Onta. Ya, nilainya tinggi, mahal. Sapi juga demikian. Kalau kambing ya biasa saja. Ya, dia tidak meminta yang tinggi, dia meminta sesuatu yang biasa. Ya kambing aja. Masya Allah. Nah ini sikap yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak ya zuhud wal ware dan ini harus dimiliki oleh setiap hamba mukmin yang beriman kepada Allah untuk dia itu bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud itu bukan maknanya meninggalkan dunia secara total, tidak. Tapi dia mencukupkan dengan apa yang Allah berikan untuk dia bisa beribadah kepada Allah, taat kepadanya. Sudah, tidak melebihi itu. Karena ketika mulai lebih meminta sesuatu yang lebih maka memaksakan dia untuk menerjang batasan-batasan hukum Allah qala Fa'utiya syatan walida Kemudian diberikan kepada dia Kambing yang bunting Yang akan melahirkan fantaja, fantaja hadani Wa wallada hada Maka semuanya Ya berhasil Yang dua tadi Menghasilkan onta dan sapinya beranak dan hasil ada hasilnya demikian pula walada hada kambing ini juga ya melahirkan Fakana lihada wadin minal ibil walihada wadin minal bakar walihada wadin minal ghanam. Sehingga tiga-tiganya ini benar-benar ya memiliki harta yang banyak sekali. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari malaikat, doa barokah. Iya, doa barokah. Malaikat mendoakan dengan doa barokah. Karena barokah itu harta yang banyak yang berkembang dan tetap harta itu. Namun ingat, dari hadis ini juga ada sebuah pelajaran penting bagi kita bahwasanya barokah itu bisa Allah berikan kepada seorang dan bisa Allah cabut darinya. Karena Allah pemilik barokah. Iya. Kebaikan itu bisa saja Allah berikan kepada dia, tetap berkembang. Namun setelah itu Allah cabut kembali karena Allah pemilik barokah, malikul barokah. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita ha, tertipu dengan tipuan dan makar-makar syaitan. Nah, sehingga tiga orang ini memiliki harta yang banyak, yang satu memiliki selembah, satu lembah onta, yang satunya satu lembah sapi dan yang akma yang buta satu lembah kambing. Bayangkan satu lembah. Lembahnya besar, wadin. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian berikutnya malaikat tersebut mendatangi si Abras. Nah, ini ujiannya di sini. Setelah diberikan nikmat, pertama diberikan nikmat dulu. Demikian. Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ketika hamba itu minta dan hamba itu mencari, Allah beri. Itulah rahmat Allah yang sangat luas Meliputi segala sesuatu Mengenai semua hambanya Termasuk orang-orang kafir Juga merasakan rahmat Allah Kasih sayang Allah Allah beri Namun setelah itu Allah uji Allah akan memberikan ujian Sejauh mana hamba ini Menyikapi nikmat dan karunia Allah Apakah dia bersyukur ataukah dia lalai Dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala Datanglah malaikat kepada si Abras dalam bentuknya dan keadaannya sebelumnya. Ya, keadaan si Abras sebelum dia menjadi seorang yang bagus kulitnya dan kaya. Sebelum itu dia seorang yang nah memiliki penyakit kulit tadi, lepra atau kusta yang manusia uh, merasa jijik darinya dan dia rendah rendah hina di tengah-tengah masyarakat. Itu kondisi sebelumnya. Nah, datanglah malaikat dalam bentuk sebelum, bentuk abras keadaan dia sebelumnya. Faqala rajulun miski, rajulun miskin. Qad inqata'at al hibalu fi safari. Fala balagha al yawma illa billahi thumma bik. Dia mengeluh dan menyampaikan kepada si Abras yang sudah kaya ini dengan menyatakan ini seorang laki yang miskin telah terputus bekalnya, habis kehabisan bekalnya dalam perjalanannya. Ya, sudah terputus per, perbekalan, habis perbekalan dalam safarku ini. Fala balagha yaum tidak ada kemampuan untuk bisa melanjutkan safar ini kecuali dengan pertolongan dari Allah kemudian bantuanmu kecuali dengan apa? pertolongan dari Allah billah ay bil aun bi aunillah thumma bi kemudian bantuan kamu artinya dia meminta bantuan kepada si Abros qala as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasana wal jilda al-hasana wal mal ba'iran ataballahu bihi fi safari aku meminta kepada Allah dengan nama zat yang telah memberikan engkau kulit yang indah warna kulit yang bagus dan kulit yang indah serta harta yang banyak ini aku minta ba'iran satu ekor onta Aku meminta seekor onta saja dari selembah onta ini. Aku minta satu yang aku bisa melanjutkan perjalananku ya dengannya. Fakala maka dia menjawab al hukuku kathira. Dia menjawab hak-haknya itu banyak. Ini hak-hak yang harus ditunaikan banyak. Artinya saya memiliki banyak tanggungan. Demikian jawabannya. Saya ini punya banyak tanggungan. Padahal ini juga termasuk hak sebenarnya hak seorang yang memiliki kesulitan mendapatkan kesulitan susah di dalam perjalanannya safarnya ini wajib untuk ditolong seorang yang sedang safar dan kesulitan kehabisan bekal wajib bagi saudaranya kaum mukminin kaum muslimin untuk membantu dia wajib karena itu hak dia untuk mendapatkan bantuan namun orang ini menjawab al hukuku katsira banyak tanggungan ya Qala ka'anni a'rifuka. Maka malaikat menjawab menyatakan kepadanya, sepertinya aku mengenal kamu. Alam takun abrasa yaqdarukan nasu. Tidakkah sebelumnya kamu adalah seorang yang abros yang manusia merasa jijik kepadamu Fakiran fa'ataka Allah dan sebelumnya kamu ini seorang yang miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa kemudian Allah memberimu harta ini. Kemudian dia menjawab, faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Dia menyatakan hanyalah aku mendapatkan harta ini yakni dari usahaku, dari ya kabiran an kabiran, dari warisan dari orang tuaku sehingga aku yang mengembangkannya aku yang mengaturnya sehingga mendapatkan hasil yang banyak ini berdusta dia ya dusta dia maka malaikat pun menyatakan kepadanya faqala in kunta kadiban fi da'waka fasayyaraka Allahu ila ma kunta jika memang kamu benar-benar dusta dan memang hakikatnya demikian dia berdusta fi da'waka dari pengakuanmu ini maka semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti dulu lagi abras wallati wal wa'ata al aqra'a fi suratihi wa hayatihi kemudian malaikat pun mendatangi si aqra dalam bentuknya dan keadaan sebelumnya faqala lahu mithla ma qala li hada kembali malaikat berkata kepada si aqra sebagaimana yang disampaikan kepada si abras wa radda alaihi mithla ma radda hada dan juga jawaban si aqra seperti jawaban si Abras yang menunjukkan bosnya keduanya ini tidak bersyukur kepada Allah, lalai, lupa akan nikmat Allah, mengingkari pemberian dan anugerah Allah kepadanya. Fakalah maka malaikat menyatakan in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta jika kamu berdusta maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu sebagaimana dulu. Wa atal a'ma. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga yaitu si a'ma. Si buta fi suratihi wa ayatihi. Demikian pula demikian dalam keadaan buta pula malaikat datang dalam keadaan buta dan meminta bantuan kepada si a'ma yang telah berubah. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil seorang yang miskin dan yang sedang melakukan safar ibnu Sabir, yang sedang musafir seorang musafir nah seorang musafir memang sangat membutuhkan bantuan inqata'at biyal hibalu fi safari telah kehabisan bekal dalam safarku fala balagha yal yaum illa billahi tsumma bik tidak akan bisa melanjutkan safar ini di hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuan kemudian bantuanmu ya illa billah thumma di sini dengan lafaz thumma demikian seharusnya yang diucapkan oleh seorang mukmin demikian ya billahi thumma bik jangan kita menyatakan billahi wa bik ini tidak boleh dilarang ya karena Allah dan karena kamu karena Allah dan kamu jangan tapi karena Allah kemudian karena bantuan kamu ya saya bisa demikian dan demikian itu ucapan yang benar ucapan seorang yang wahid yang benar-benar ya mentauhidkan Allah dan beradab kepada Allah Jalla wa ala maka demikian malaikat pun mengucapkan demikian ya fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda alayka basarak syatan ataballaghu biha fi safari dan aku meminta kepadamu dengan nama zat yang telah mengembalikan pandanganmu seekor kambing yang bisa dengannya aku melanjutkan safarku faqala qad kuntu a'ma maka si a'ma menjawab dulu aku seorang yang buta faradallahu ilayya basari dan Allah mengembalikan pandanganku ini menyembuh, menyembuhkanku sehingga bisa melihat fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta maka silakan ambil apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu tidak mau silakan. Silakan ambil mana yang mau dan mana yang tidak mau. Tafadhol, silakan. Fawallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Demi Allah, aku benar-benar tidak merasa berat dan tidak akan menghalangi kamu dengan sesuatu yang kamu mengambilnya karena Allah. Kamu mintanya karena Allah, mengambilnya karena Allah. Aku sama sekali tidak keberatan sedikit pun dan tidak akan mencegah kamu. Silakan ambil. Mana yang kamu mau? Demikian jawaban si A'ma. Fakala maka malaikat menyatakan amsik sudah tahan, tidak usah. Amsik malak, biarkan hatamu ya. Fa inna ma ubtulitum sesungguhnya kalian ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiya aw radiya anka wa sukhita ala sahibaik. Sungguh engkau telah diridai. Diridai dengan sikapmu dan ucapanmu ini ya. Sikap yang kamu berikan kepada Naam saya dan juga kepada Allah Jalla wa'ala dengan bentuk syukur dan mengingat nikmat Allah kamu diridhai oleh Allah dan kedua temanmu telah dimurkai telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka berdua hadis ini muttafaqun alaih Kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan beberapa kata dalam hadis ini qala wa naqatul usyara bi dhammi al-ain bi fathi asyin wa bil bil mad ushara mad wa al al-hamil ushara mananya hamil dan kita jelaskan qauluhu untija wa fanataja maknahu tawalla nitajaha akan membuahkan hasil wan natij kal lil mar eh, lil mar'ah natij lil lil naqah itu Lafat natij digunakan pada naqah sebagaimana Lafat qabilah yang digunakan pada wanita itu wanita yang qabilah wanita qabil lil walad wanita yang siap melahirkan katakan qabilah wa qawluhu wulida hadza aw wallada hadza huwa bi tasydidil lam wallada ay tawalla wiladataha ini akan melahirkan. Wa untija fin naqa fal muwallad wan natij wal qabila Ini kata semua kata ini sama wan natij wal qabila ini semakna. Lakin hadalil lil hayawan wa dzaka li ghairihi. Eh, natij itu digunakan lafaz digunakan untuk hewan sementara uh, qabila digunakan untuk manusia wanita. Qauluhu in qata'at Al hibal huwa bil ha al muhmala wal ba al muwahhada al hibal. Al ha yang muhmala, ha yang tidak bertitik. Ha karena ada ha, kha itu bertitik kalau ha tidak bertitik. Wal muwahhada ay al asbab ya, sebab-sebab bekal tadi Qawlu la ajhaduka ah, manahu la asyukku alaik fi raddi syai'in ta'khuduhu au tutalibuhu min mali. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan uh, atau kita uh, sebutkan terjemahannya yaitu la asyukku alaik la ajhaduka aku tidak akan memberatkan kamu tidak merasa berat kepadamu fi raddi syai'in ta'khuduhu di mana kamu mengembalikan sesuatu yang kamu ambil ambil kembalikan tidak ada masalah nah, mau diambil mau dikembalikan silakan bebas au min mali wa fi riwayat al-bukhari la ahmaduka bil ha al muhmala wal mim wa maknahu la ahmaduka bitarki tarki syai'in tahtaju ilaihi semakna kama qalu laisa ala tulil hayati nadamun ay ala fawati tuliha Para hadirin saudara kaum muslimin rahimakumullah Hadis ini sebagaimana yang tadi disebutkan di awal bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang kisah Bani Israel. Perlu diketahui tentang kisah Bani Israel, para ulama membagi kisahnya menjadi uh, tiga jenis. Tiga jenis kisah yang yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'anil Karim yang kedua disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan yang ketiga disebutkan dalam uh, dinukil dari ahbarihim wa an ulamaim dari pendeta-pendeta mereka atau ulama-ulama mereka dari uh, Bani Israel atau dari ahli kitab yang dikenal dengan al-Israiliyat, berita-berita Israiliyat. Kalau yang dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentunya ini suatu yang benar, sedek wajib untuk kita imani. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan berbagai kisah kan kita tahu. Kisah yang terbanyak yang Allah sebutkan adalah kisah Bani Israel. Kisah yang terbanyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Bani Israel. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama karena memang Bani Israel itu sebagai lambang keimanan kepada Allah satu sisi namun di sisi lain lambang kekufuran juga di antara mereka ada yang beriman kepada Allah beriman kepada Musa beriman kepada Isa namun Naam juga Bani Israel ada yang kufur kepada Allah dengan kekufuran yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Bani Israel ada dua, ada yang beriman kepada Allah dan Allah memuliakan mereka. Bahkan Allah memilih para nabi itu kebanyakannya mayoritasnya dari Bani Israel, ini pemuliaan Allah kepada mereka. Namun juga ada yang kufur ya yang terlaknat yang Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan ya Daud wa Isa bin Maryam yaitu mereka kaum Yahud yang terlaknat itulah orang-orang Bani Israel yang kafir mereka kaum Yahud Adapun di dalam sunnah juga banyak kisah-kisah Bani Israel di antaranya ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim hadisnya sahih sehingga wajib untuk kita imani benar kisah tersebut adapun yang datang dari ahbar atau dari ulama Bani Israel yaitu dari uh, ahli kitab yang dikenal dengan uh, al-Israiliyat maka jika benar jika dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah maka kita imani. Jika tidak maka tidak. Kita uh, eh, tawakuf. Ya, jika tidak ada pembenaran maka kita tawakuf, tidak membenarkannya sampai ada pembenaran. Dari hadis ini sekian faidah yang bisa kita ambil namun yang terkait dengan uh, bab yang sedang kita pelajari yaitu babul muraqabah sikap muraqabatullah yaitu orang yang bersyukur kepada Allah yang sadar akan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa tercurah kepada dia dia sadar bosnya dia selalu di atas kenikmatan lalu dia bersyukur kepada Allah ini adalah hamba yang mengenal Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah ya seorang hamba yang bersyukur mesti dia akan merasa diawasi oleh Allah sehingga dia bersyukur kalau dia merasa diawasi oleh Allah maka dia akan bersyukur kepada Allah apa yang dia rasakan berupa kenikmatan kebahagiaan dan berbagai nikmat dia sadar itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersyukur kepadanya dan selantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala. Baik secara zahir maupun batin. Ya, pengawasan Allah kepadanya dia rasakan secara zahir dan batin. Zahir dari sisi ibadah yang dia lakukan dan batinnya dari sisi keyakinannya. I'tiqad dia, keyakinan dia. Rasa syukur itu adalah bagian dari amalul qalb, amalan hati, rasa syukur maka senantiasa ada padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah terlebih terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita setelah azab yang Allah timpakan kepada kita atau Allah memberikan hidayah kepada kita setelah sebelumnya kita tersesat. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Nikmat ya ba'da al musibah itu nikmat yang luar biasa. Hidayah yang Allah berikan setelah penyimpangan kesesatan kita berada dalam jurang kemaksiatan, jurang kesesatan. Allah selamatkan kita. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang luar biasa. Besar, manis, indah yang itu dirasakan oleh generasi terbaik umat para sahabat mereka benar-benar merasakan nikmatnya keislaman yang mereka raih dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib untuk kita bersyukur dengan nikmat ini. Ya, terkhusus nikmat terkait dengan agama kita, terkait dengan naam akidah, keyakinan kita, prinsip-prinsip kita. Semoga Allah senantiasa melanggengkan nikmat ini kepada kita semuanya dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.